956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Sahabat Bintang, mohon maaf ya karena tidak kenyamanannya, karena terputus dengan spektrum BRSNI Jawa Timur. Dan langsung saja kita mendengarkan drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Untuk hari ini sudah memasuki seri yang ke-365 dan 366 di episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Thank you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah kan mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenombang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Thank you. dalam seri ke-365 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Jumali sebagai Juru Sungging, Yoko sebagai Joko Prahoro, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. Oh, kok hamam toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, bos. Walam, Mbak Yu. Wes tahu Empro toh Obat tetes mangga probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, bayu Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh Saya buktinya keluarga sehat karena Empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Tell Seiring waktu yang terus bergerak, pertempuran itu terus berlangsung meningkat dengan sangat dahsyat. Di punggung Ki Jurusungging terlihat bercak darah luka, namun sebaliknya di dada Joko Prahoro terlihat bercak merah darah di dada itu. Poncowati yang bertempur bagaikan orang kesetanan membuatnya kewalahan. Hingga kemudian tiba saatnya Joko Prahoro mengambil keputusan untuk menguasai lawannya dengan cara lain. Mengapa? Kau tidak akan dapat mengalahkan aku. <laughs> Lihat tubuh Mojoko. Beberapa luka telah tergores di dada dan punggungmu. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Lihat mataku. Lihat mataku. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Pandang mataku. Pandang mataku. Ayo, ayo, pandang mataku. Atap terus mataku. Mengapa dengan mata? Pandang mataku. Bagus, kau telah melakukannya. Pandang mataku, dan kau akan merasakan mengantuk. Hmm, mengantuk? Oh, apakah aku mengantuk? Ya, kau mengantuk. Kau ingin sekali memejamkan mata. Oh, oh. Kau mengantuk. Matamu terlalu berat kau bawa. Terlalu berat. Kau ingin memejamkannya barang sejenak. Oh, bukan main. Ternyata besar sekali pengaruh kekuatan gendam orang itu. Kijuru berhasil dipengaruhinya. Jika Kijuru tidak berhasil menguasai diri, dengan mudah Joko Prahoro bisa memerintahkan sesuatu yang tentu akan dikerjakan di luar kesadarannya. Bahkan Kijuru Sunting tidak akan menolak Andai kata Joko Prahoro memerintahkan membenamkan pedang itu ke perutnya sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku sekali... Ya, memang harus begitu. Kau harus berada di dalam cengkeramanku. Aku... Aku tidak akan membantah. <laughs> tidak akan melawanku. Kau tidak akan melawanku. Aku tidak akan melawanmu. Angkat pedangmu itu. Angkat tinggi-tinggi. Kau tidak akan melawan. Angkat pedangmu tinggi. Bagus. Sekarang bersiaplah. Kau harus membenamkan pedangmu ke dalam perutmu sendiri. Benamkan pedangmu itu ke perutmu sendiri. Kerjakan. Ayo, kau tidak akan membantah. Matek Aji Pemelingan. Kameswara terpaksa harus membantu Kijuru Sungging, Meski yang terjadi itu bagaikan sebuah perang tanding yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang menyaksikan hanya sekedar menyaksikan, tidak pantas ikut campur. Namun menyaksikan lawan Kijuru Sungging menggunakan ilmu yang tidak patut dipergunakan. Kameswara harus membangunkan Kijuru Sungging dari sebuah pesona yang mencengkramnya. Itulah Aji Pamelingan Haji mengirim suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang dituju. Kijuru, bangunlah, gunakan kesadaranmu. Kau telah dipengaruhi oleh Aji sejenis gendang. Ingat nasib adikmu Endang Berdatin. Ingat nasib keluargamu yang porak-poranda akibat perbuatan Joko Prahoro. Joko Prahoro. Prahoro yang telah melanda rumahmu. Angkat pedangmu tinggi-tinggi. Siapkan pedangmu untuk membelah perutmu sendiri. Kau orang baik. Orang baik artinya tidak akan membantah perintahku. Lakukan perintahku. Ah, ah. Apa yang nyaris aku lakukan ini? Menusukkan pedang ini ke dalam perutku sendiri. Oh, keparat. Joko Prahoro telah menggunakan ilmu gendam untuk menguasaiku. Hmm. Aku harus berpura-pura. Seolah aku masih berada dalam cengkramannya. Ayo, cepat kerjakan. Laksanakan perintahku. Kau tidak akan melawan. Kau harus menuruti perintahku. Penamkan pedangmu itu ke perutmu sendiri. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Lalu dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sejuk. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Oh, kau, kau apa yang kau lakukan kepadaku ini? Kau yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lengan kananmu putus, meski masih menggenggam pedang. Apa artinya? Hmm? Keparat kau. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa Joko Prahoro. Kau telah berhutang lengan kanan kepada adikku Ponco Taksoko. Sekarang kau telah membayarnya. Kemudian nyawamu yang akan kucabut dari tubuhmu sebagai balasan atas kebiadabanmu kepada dua adikku, Rudati dan Wardatin. Hmm. Berdebah, laknat kau. Berdebah, laknat. Apa yang sedang kau kerjakan dengan siulanmu? Kau sedang minta bantuan. Bantuan itu datang, akan tetapi terlambat. Kau sudah akan terkapar menjadi mayat di tempat ini. Iya. Aran keranjang mutah ketih. Luka demi luka besar dan kecil menyambar tubuh Joko Prahoro sehingga pakainya telah basah memerah. Namun Ki Juru Sungging yang didorong oleh dendam kesumat yang tidak terbendung terus memburunya kemanapun dia menghindar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Joko Prahoro dan berusaha menghindar. Sementara itu, Suara dan Sang Wasi Bresima seperti bersepakat menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Isyarat siulan itu tentu untuk meminta bantuan pada seseorang. Dan akhirnya, Suara mendengar suara gemerasak. Orang yang bergerak cepat sekali menerobos semak dan dedaunan kakang Joko Prahoro. Oh, Rudati, Endang Rudati. Perempuan yang baru saja datang itu memang Endang Rudati dalam usianya yang sedikit lebih tua. Namun juru sungging tidak akan lupa pada adiknya sendiri, adik kandungnya. Dandanan Endang Rudati yang tidak wajar membuat Ki Juru Sungging berdesir. Uh, kau rupanya <clears throat> Kakang Poncowati. Ya, aku Rudati. Dan apa yang kau perbuat pada suamiku? Oh, ternyata benar dugaanku. Kau telah terjerumus semakin jauh, Rudati. Kau benar-benar telah menjadi keset laki-laki keparat Teja. Jaga mulutmu ke Kampung Jawati. Sekali lagi kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu pada suamiku, aku bunuh kau. Bunuh dia. Bunuh. Kau telah benar-benar tercemari hati iblis, Rudati. Aku tidak mengira kalau cara berpikirmu telah terputar. Kau sama sekali lupa asal-usulmu. Kau tidak ingat lagi pada bencana yang telah melanda keluarga kita. Jangan bicarakan itu untuk mempengaruhi aku, Kakang Poncowati. Kematian ibu, apa yang dialami Werdatin, lengan Kakang Taksoko yang kau babat putus, apalagi... Kepalat! Semuanya itu tidak ada artinya bagiku. Semuanya itu hanya ujung kuku. Tidak terasa sakit kalau ujung kuku itu aku potong. Betapa! Selama ini aku telah lupa pada peristiwa itu. Baru ketika kau muncul di sini, aku ingat. Aku pikir, untuk apa aku mengingatnya? Yang lewat tidak lebih dari ujung kuku. Dan aku telah memotong kukuku berkali-kali. Setan kau, Rudati. Ternyata kau bukan lagi seorang manusia, akan tetapi binatang. Kau iblis betina yang paling liar dan membuahkan. Oh, mendiang ibu tentu tidak akan menyalahkan aku jika aku menyempurnakan kematianmu. Mati kau di tanganku, Rudati. Berhenti di situ. Bentakan Endang Rudati membuat Ki Juru Sungging atau Poncawati tersentak karenanya. Namun suaralah yang merasakan dadanya berdesir lebih keras. suara dapat merasakan Betapa seperti halnya Joko Prahoro, Endang Rudati juga menguasai ilmu gendam, bahkan dapat dirasakannya betapa kuatnya pengaruh kekuatan ilmu gendam itu. Ki Juru Sungging termangu di tempatnya berdiri, terlongong-longong seperti orang tolol. Sementara Endang Rudati memandangi matanya dengan tatapan tajam. Aku tidak ingat kau adalah kakakku. Maka aku perintahkan kepadamu untuk membunuh dirimu sendiri. Kau mengerti, Kakang Poncowati? Eh, eh, eh, Pandang mataku baik-baik. Kau mengerti? Lebih baik kau diamlah seperti patung. Jangan berbuat apapun. Bunuh dia. Bunuh dia, Rudati. Tidak perlu Kakang Joko Prahoro. Ia, ia telah mencederai aku. Membuatku cacat seperti ini. Ayo, bunuh dia, Rudati. Bunuh orang itu. Ia bukan kakakmu. Lakukan perintahku, Rudati. Bunuh orang itu. Ayo, lakukan untukku. Tidak usah, Kakang. Lakukan perintahku. Lakukan perintahku. Kau dengar? Ayo! Eh! Pengaruh Joko Prahoro terhadap perempuan yang bernama Endang Rudati itu sedemikian besarnya. Endang Rudati berdiri. Dia melirik kepada Kamaswara dan Sang Wasi Bresima, menganggap mereka seolah tidak ada, sedemikian meremehkan sekali. Namun Kamaswara harus bertindak ketika melihat Endang Rudati mendekati potongan lengan Joko Prahoro dan memungut pedang yang masih tergenggam. Hmm. <clears throat> Bagaimana dengan aku, Nyai Rudati? Apakah Nyai tidak memerintahkan kepadaku untuk diam seperti patung dan bahkan tidur? Apakah Nyai tidak melihat pula? Di sini masih ada seorang lagi yang masih menguasai kesadaran dengan utuh. Aku belum berkenalan dengan beliau. Tetapi aku tahu namanya, Sang Wasi Bresima. Sadarkah kau dengan apa yang kau katakan itu, anak muda? Kau tidak sedang mengigau? Iya, aku sadar. Paling tidak aku masih belum kacau pikiranku akibat sejenis ilmu gendam aneh yang kau kuasai. Aku bisa berpikir tenang. Paling tidak, aku masih ingat apa yang diceritakan oleh Ki Juru Sungging atau Ki Poncowati tentang seorang ibu yang mempunyai hati yang lembut bernama Nyai Rangganis bersama-sama Kiai Rangganis yang luber kasih sayangnya terhadap anak-anaknya Ponco Wati, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, Endang Rudati dan Endang Berdatin. Kau masih ingat kepada Nyai Rangganis? Maksudku kepada ibumu itu? Mulut lancang. Mengapa kau mengatakan aku lancang, Nyai? Mengapa kau berani membicarakan soal itu, ha? Hah, ternyata dugaanku benar sekali. Nyai berbohong kalau Nyai telah melupakan keluarga Nyai, melupakan Nyai Rangganis yang sabar, melupakan Nyai Rangganis yang tiada habis-habisnya melimpahi kasih sayang kepadamu. Diam kau! Diam kau! Nyai marah. Itu bukti bahwa Nyai tidak pernah lupa kepada keluarga Nyai. Aku terpaksa membungkam mulutmu anak muda. Mulutmu terlalu kejam mengorek hatiku. Dengan cara bagaimana kau akan membungkam mulutku, Nyai Rudati? Seperti yang kau lakukan terhadap Kijuru Sungging, kakakmu sendiri itu? Pandang mata Pandang mataku. Ayo, ayo anak muda yang tampan. Pandang mataku. Luar biasa. Tatapan mata perempuan itu seperti menggerayangi kepalaku, menggerataki kepalaku, hingga terasa berdenyut-denyut. Oh, bila aku biarkan, aku benar-benar bisa dipengaruhinya. Pandang mataku terus, anak muda. Ayo, kau akan semakin terpesona melihatku. Aku cantik, bukan? Lihatlah, aku cantik, bukan? Iya, kau cantik. Kau cantik sekali seperti bidadari, seperti bulan purnama. Kecantikanmu melebihi kecantikan Putri Kendedes, orang yang paling pernah aku kenal. Kau rembulan purnama. Kata-katamu indah, anak muda. Lanjutkan. Kakang kawah adi-ari-ari. Sedulurmu pancer papat ono ing keblat papat. Kakang kawah adi-ari-ari. Kakang barep adi rakil. pinjem power banknya dong. Pinjam pinjem, makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh, kualitasnya bagus. Lihat punya Mas, cas, baterai, power bank, dompet HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Uh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestido di Westore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Tanpa setahu Nyai Rudati, sebenarnya lah Kamaswara telah mengeterapkan ajiannya yang luar biasa Kakang Kawah Adi Ariari yang sering juga disebut Aji Kakang Barep Adi Ragil. Maka dengan itu tubuh Kameswara telah muncul pula di tempat lain. Dua wujud Kameswara itu justru berdiri di belakang Endang Rudati. Endang Rudati yang belum menyadari apa yang telah dilakukan oleh Kameswara masih memusatkan segenap kemampuannya pada pemuda itu. Kau sudah aku kuasai, pemuda tampan. Kau sudah berhasil aku kuasai. <laughs> Kau tidak akan melawan. Kau pasti akan melaksanakan perintahku. Kau pasti melaksanakan perintahku. Pasti. Kau tidak akan membantah lagi. Tidak. Sekarang ambil pedang itu. Ambil dan aku perintahkan kepadamu untuk memotong lenganmu sendiri. Ayo, kerjakan. Akan ku kerjakan, Nyai. Bagus. Kerjakanlah sekarang. Bagaimana dengan kami, Nyai? Apakah kami juga harus mengerjakan perintahmu? Kau? Ku ulangi pertanyaanku, Nyai Rudati. Apakah kami berdua juga melaksanakan perintahmu? Kami ada tiga. Lihat. Mengapa kalian bisa berubah menjadi tiga seperti itu? Aku sendiri juga heran. Mengapa aku ada tiga? Oh, mungkin kami lahir kembar. Tiga jumlahnya. kebingungan, dia menoleh ke belakang ke arah Kamaswara yang tersenyum di kulum, menoleh lagi ke arah Kamaswara yang lain yang menyeringai. Sedangkan Kamaswara yang ketiga yang berdiri justru di dekat Joko Prahoro yang juga nampak kebingungan. Kamaswara itu justru memencong perotkan bibirnya bagaikan melecehkannya. Tampaknya kau menguasai sebuah ajian yang sering disebut bayangan semu. Tetapi menilik ciri-cirinya. Kau menguasai aji kakang kawah adi ari-ari. Betul. Ya, betul. Ya, betul. Tidak salah. Kakang kawah adi ari-ari. Meski ajian ini sejenis tipuan, namun tidak terlalu pengecut seperti ajian yang kau bergunakan itu, Nyai. Kurang ajar. Iya, kami memang kurang ajar. Maaf, hanya kepadamu. Benar begitu, kawan? Ya, ya. Oh, Betebah laknat. Aku akan melacak jejak ketiganya. Di mana yang pasti? Oh. Nyai Endang Rudati menggerakkan tangan kanannya silang menyilang untuk kemudian tangan kanannya bergerak perlahan ke arah kening. Tangan kanan itu kemudian menempel di kening beberapa saat Kameswara memperhatikan dengan cermat ketika Nyai Rudati ganti menempelkan tangan kirinya di kening. Kedua tangan yang kemudian telah tergenggam itu telah siap melontarkan kekuatan dahsyat. Ciri-ciri khusus pengikut umat Durga. Kameswara yang mengenali ciri-ciri itu segera mempersiapkan diri. Oh, menilik ciri-cirinya. Jelas Nyai Rudati telah mempelajari ilmu aneh yang juga dipelajari Nyai Sawur Pitutur yang pernah kulihat kedahsyatan ilmunya. Nampaknya Nyai Rudati bahkan telah menguasai ilmu yang aneh itu lebih mapan dari Nyai Sawur Pitutur. Ketiga wujud Kamaswara itu segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketiga bayangan itu segera berloncatan silang menyilang dan berputar cepat mengaburkan diri. Sangat sulit untuk mengetahui manakah Kamaswara yang sebenarnya. Angin semilir dan Nyai Rudati yang tidak lagi menggunakan ilmu gendamnya telah membuat Kijuru Sungking terbang. Ki Sungking kebingungan fotoin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone. Ngapain pakai yang gituan? Oppo? Oppo mana, kui? Belinya di mana? Belinya di toko Ude Mandiri Jaya. Toko Ude Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau samping Garuda Jaya Motor Srono. Telepon 399249. Melayani pembelian Oppo smartphone secara tunai maupun kredit dengan harga yang lebih ringan dan Anda akan mendapatkan gratis data selama 3 bulan. Dapatkan juga di Purwoharjo dan pameran Sun Mall, perangkat IT dan perangkat elektronik atau KUD Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. Oh, apa yang terjadi padaku? Aku seperti baru terbangun. Oh, hmm. apa yang dilakukan kamu suara? akan menyerang Kameswara. Dan Kameswara rupanya siap menghadapi dengan ajian kembar tiganya itu. Oh, aku... Oh, rupanya aku baru saja terkena pengaruh kekuatan kendam yang merusak pikiran warasku. Oh, Rudati telah melakukannya kepadaku. Ki Juru Sungging terlambat untuk berbuat sesuatu, kecuali hanya menyaksikan manakala adik perempuannya yang telah menjadi pemuja Batari Durga itu berteriak keras sekali. Iya! Ya! Bagaimana anak muda? Bukan main, Nyai. Harus kuakui, aku menjadi kagum dengan apa yang telah kau perbuat. Kau telah membuyarkan kembaranku. <laughs> Malah petaka bagimu, anak muda. Kekuatanku akan terus mengalir tiada habis-habisnya. Bersiaplah. Aku akan melumatkanmu untuk terakhir kalinya. Nah, aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk menyebutkan siapa kamu agar aku tidak membunuh orang yang tidak aku ketahui namanya. Apalah artinya nama, Nyai? Seperti lelaki ini, Joko Prahoro namanya. Tetapi ia mampu menggunakan seribu nama. Baik. Kalau kau masih merasa memiliki ajian simpanan, keluarkan. Iya, aku akan melakukannya. Aku memang masih mempunyai ilmu simpanan. Nah, lihatlah aku baik-baik, agar kau tidak kehilangan sekejap pun saat yang paling gawat kali ini. Lihat aku baik-baik, Nyai. Lihat aku baik-baik. suara tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk membangkitkan Aji Panglimunan, puncak ilmu dari perguruan pesanggaran. Aji Panglimunan dan Aji Riung Laut. Aji Panglimunan menyebabkan Kamaswara lenyap dari pandangan mata. Aji Riung Laut mampu menghancurkan apapun hingga lumat berantakan. Nyai Rudati terkejut ketika lawannya lenyap. Mengapa kau bersembunyi? Aku tidak bersembunyi, Nyai. Namun inilah sifat dari ilmu yang aku pelajari. Ajian Panglimunan ini membuatku tidak kelihatan. Nah, inilah ajian yang akan kupergunakan untuk menghadapi seranganmu yang kau sebut-sebut sebagai serangan yang terakhir itu. Aku telah siap. Aku telah siap, Nyai Rudati. Setan, itu cara yang pengecut. Nampaklah kau. Jika kau mampu, Kau tentu bisa mengetahui aku berada di mana. Demit, aku tidak akan peduli denganmu. Kakang Poncowati, bersiaplah untuk mati. Kakang Joko Prahoro menghendaki kematian. Oh, baik. Atas nama ibu, akulah yang akan menjadi penghantar kematianmu. Dan aku, biarlah aku yang menghantarkan Ki Joko Prahoro itu ke gerbang kematiannya. Nyai Endang Rudati benar-benar marah terhadap ulah Kameswara yang telah lenyap dari pandangan matanya. Ancaman pemuda yang ternyata mampu menghilang itu benar-benar membuat hatinya menjadi gelisah. Bukan mustahil pemuda yang tidak dikenanya itu akan membunuh Joko Prahoro. Hal itu tentu bukan pekerjaan yang sulit bagi pemuda aneh itu. Endang Rudati menggeram marah Baiklah, aku akan mencarimu. Aku akan mencarimu meski kau bisa menghilang. Meski kau bisa bersembunyi ke liang lahat sekalipun, kau tidak akan lepas dari tanganku. Ya! Mampus kau! Aku belum mati, Nyai. Kau hanya menghantam semak-semak yang tidak ada apa-apanya. Tetapi sungguh luar biasa. Semak-semak itu berantakan. Oh, demit! Nampaklah kau! Betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu, Nyai. Aku bisa menghilang, sedang aku masih memiliki dua ajian lagi yang luar biasa. Aku bisa menyerangmu dengan leluasa. Aku bisa menyerang sesukaku, karena kau tidak melihatku. Jika aku gunakan aji raga bajra, kau tentu lumat menjadi debu. mau tidak mau, Endang Rudati harus berpikir dua kali untuk berbuat apapun. Perempuan itu berusaha untuk menggunakan ketajaman mata hatinya untuk melacak di mana lawannya berada. Namun Kamaswara seperti menguasai sebuah ilmu yang mampu menghisap berbagai suara hingga tidak diketahui di mana dia berdiri. Tiba-tiba Endang Rudati memungut sesuatu dari dalam kantungnya dan dengan cepat benda itu dibanting ke tanah di mana dia berdiri dan di mana Joko Prahoro terduduk. Ya! Hei, tunggu! Lain kali kita akan membuat perhitungan, anak muda. Jangan lari kau! Hiat! Rupanya Kamaswara telah terlambat sesaat. Nyai Rudati telah membanting sebuah benda bulat yang kemudian meledak menimbulkan asap tebal, menyelimuti tubuh Nyai Rudati dan juga Joko Prahoro. Kamaswara tertegun telah kehilangan lawannya yang lenyap entah kemana. Mana suara? Aku kehilangan jejak Kijuru. Oh, sial. Keparat-keparat itu lepas lagi. Sudahlah. Kita telah tahu di mana mereka berada. Mereka tentu berada di sebuah tempat yang disebut Pasetran Gondomait. Kita bisa memburu mereka di lain waktu. Dan seharusnya, Kijuru menyicir rasa gembira. Joko Prahoro telah kehilangan salah sebuah lengannya. Sekarang, mari kita kembali ke Candi. Baik, mari. alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, Baca aturan pakai. Selamat malam, Paman. Maaf, karena keadaan kami berdua belum memperkenalkan diri. Namaku Kameswara, dan ini teman seperjalananku. Namanya Ki Juru Sungging. Ah, namaku yang sebenarnya Poncowati, Kiai. Iya. Meskipun baru sekarang sempat berbincang, namun tadi aku sibuk menduga-duga. Siapakah kisah anak berdua? Anak mas tentunya yang bernama Kameswara. Benar, Paman. Dan adik juru sungging atau yang bernama sebenarnya Poncowati. Ah, nampaknya mempunyai pertalian saudara dengan perempuan tadi. Ya, benar Kiai. Perempuan tadi adalah adikku, adik kandungku. Akan tetapi sayang, perbuatannya telah menyimpang jauh dari kebenaran. Iya, baiklah. Sekarang aku yang akan memperkenalkan diri. Tentu anak mas Gameswara dan Adi Juru Sungging telah mengetahui namaku. Joko Prahoro tadi telah menyebut-nyebut namaku. Aku Brisima, berasal dari suatu daerah yang diberi nama Panarukan di bumi Situ Situbondo. Karena suatu hal yang menarik perhatian, Aku sampai kesasar di tempat ini. Kebetulan sekali, aku bertemu dengan anak mas Kamsuara. Ada beberapa hal yang penting yang perlu aku bicarakan. Tetapi sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang tergeletak itu? Empat orang itu semuanya bisu Paman Bresima. Lidah mereka telah dipotong. Jika memberikan keterangan, tentu tiada berbeda dengan keterangan yang aku peroleh dari orang-orang yang bernasib serupa. Kita biarkan mereka tetap tergeletak, Kamaswara. Ah, oh, iya. Karena ada yang lebih penting dari mereka. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui nasib kakakku, Binaka Swastiratu. Tidak terasa, Waktu telah bergerak cepat, hingga kemudian langit di sebelah timur telah terbakar merah membara. Fajar pagi telah datang, dan dengan jelas sang wasi Bresima menceritakan pengalamannya. Kamu suara menyimak kisah itu dengan jantung berdegup. Kecemasannya terhadap nasib Pinaka Swasti Ratu membuat mulutnya terkunci. Dan tepat ketika matahari menyembul di langit timur, Sang Wasi Presima mengakhiri ceritanya. Oh, betapa indahnya candi ini. Indah dan megah. Tak habis pikir bagaimana candi semacam ini dibuat. Benar anak mas. Paman juga tidak habis memikirkan telah beberapa hari berhitung bulan Paman berada di tempat ini. Semakin lama, Paman semakin mengakuminya. Jika Paman merenungkannya, jiwa Paman serasa bergetar, tak bisa tenang. Dan kemunculan candi ini, dari tiada menuju ada kembali, melibatkan kakakku Pinaka Swastiratu. Ratu Mengapa harus seperti ini beban berat yang harus disanggah oleh Pinaka? Ya, takdir telah mengikatnya dan tidak mungkin untuk dihindari. Pinaka bercerita siapa ayah dari bayi yang dikandungnya? Maaf anak mas, Nyai Pinaka bercerita dengan secucurnya kepadaku. Saat itu, aku tidak mengenalnya sebagai siapa asal-usulnya. Yang ada adalah seorang gadis bernama Pinaka. Aku mengajaknya untuk menjadi suami istri. Kami melakukan sebuah upacara perkawinan. Ia kemudian hamil. Namun tiba-tiba petir meledak mengagetkan kami. Kami berdua adalah kakak beradik. Pinaka Swasti Ratu adalah kakakku. Aku telah mengawini kakakku sendiri. Aku mengawini kakakku sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran seri yang ke-365 dan 366. Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya besok di jam yang sama ya, hanya di 956 Bintang Tenggara. Sesaat lagi Anda akan ditemani Dinda Soekarno di acara Bintang Siang dengan lagu-lagu era tahun 90-an. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Bintang. Saatnya saya harus pamit. Selamat siang dan selamat beraktivitas. 怎样？